Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sahih Jami yang merupakan karya agung dari Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah taala dan kita akan melanjutkan masih pada kitab yang sama yaitu kita beriman. Pada pembahasan pekan yang lalu kita telah menjelaskan bab yang berkaitan dengan firman Allah SWT wa in min al mu'minina qatalu wa aslihu bainahum apabila dua kelompok dari orang yang beriman dari kaum muslimin dari kaum minin mereka berperang maka damaikanlah di antara mereka. Dan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ke-23. Babu dulmin duna dulmin. Bab kedoliman. Bahwasanya kedoliman itu saling bertingkat-tingkat. Tidak dalam satu tingkatan. Tidak dalam satu jenis, tapi berjenis-jenis ada yang Dulum akbar ada dulum ashar begitu kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya bab sebelumnya menjelaskan tentang bahwasanya maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin itu tidak mengeluarkan keberadaan dia kedudukan dia sebagai seorang muslim karena Allah SWT masih menyebut bahwa di antara orang atau di antara dua kelompok yang berperang sebagai seorang mukmin atau sebagai kaum mukminin. Sementara kita tahu bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sibabul mukmin fusukhun wa qitaluhu kufrun." Menghina, mencela seorang mukmin adalah kefasikan Adapun memeranginya adalah kekufuran. Jelas-jelas apa yang dilakukan oleh kelompok ini adalah perbuatan kufur. Tetapi dengan demikian Allah SWT menyebutkan bahwa mereka adalah termasuk bagian dari orang-orang yang beriman. Walaupun mereka terjatuh dalam perbuatan maksiat. Allah SWT tidak menafikan ismul iman dari diri mereka. Kemudian juga juga bahwasanya maksiat dulmun, bahwa perbuatan maksiat adalah perbuatan zalim. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kezaliman ad-dulmu dalam bahasa Arab adalah wad'u syai' fi ghairi mahalihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu disebut ad dalam bahasa Arab. Dan bahwasanya ad ini termasuk bagian daripada perbuatan maksiat ya karena hakikat daripada perbuatan maksiat sebagaimana telah kita jelaskan pada kajian yang lalu bahwa yang dimaksud dengan maksiat adalah mukhalafat syari' sawa'an kana bi tarkil wajibat atau bi fil muharramat. Yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah apa? menyelisihi syariat. Baik itu dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang diharamkan. Maka kaitannya antara maksiat dan betul adalah sangat erat sekali. Karena apa? Maksiat itu bagian juga daripada kebaliman dan betul itu juga bagian daripada maksiat. Sehingga di antara keduanya kita katakan tidak dalam satu tingkatan, tidak dalam satu jenis, berbeda-beda. Nah, ada dulub akbar, ada dulub asghar. Sebagaimana kufur juga demikian juga. Bertingkat-tingkat ada kufur akbar, ada kufur asghar. Sehingga manusia itu berbeda-beda dalam tingkatannya. Ada seorang yang jatuh pada perbuatan dulum, yang itu dulum adalah perbuatan zalim pada tingkat yang sangat besar di antaranya jatuh dalam perbuatan syirik. Ada juga yang jatuh dalam perbuatan al tapi asghar. Sehingga para ulama membagi perbuatan zalim menjadi tiga macam. Yang pertama adalah kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah kezaliman eh, seseorang kepada orang lain Dan yang ketiga adalah perbuatan dolim yang dilakukan oleh seorang terhadap dirinya sendiri. Dan sebagaimana saya jelaskan bahwasanya ketika Imam Bukhari rahimahullah taala meletakkan bab ini tujuannya beliau adalah Pak membantah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij dan juga orang-orang Rafidah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Rafidah mereka punya keyakinan dalam masalah iman sama dengan orang-orang Mu'tazilah. Nah, orang-orang Rafidah mereka memiliki keyakinan dalam masalah iman sama dengan orang-orang Mu'tazilah. Juga tidak berbeda jauh dengan apa orang-orang Khawarij. -orang bahwasanya maksiat itu bisa mereka katakan bahwasanya al-kabair nah, dulu dosa-dosa besar itu mengeluarkan sahibnya dari ismul iman masuk dalam daerah kekufuran hanya bedanya dalam masalah hukum di dunia orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya apabila seorang jatuh pada perbuatan maksiat atau perbuatan dosa besar mereka baina manzilataini, manzilah baina ini. Adapun orang Khawarij mengatakan bahwa mereka keluar dari milah. Tetapi keyakinan dua kelompok ini sama di mana? Di akhirat kelak. Sama-sama para pelaku dosa besar mereka dihukumi sebagai orang kafir. Dan juga di sisi lain Imam Bukhari ketika meletakkan Kitabul Iman juga membantah Salah satu firqah yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin yaitu firqah Murji'ah. Pada bab-bab sebelumnya banyak sekali ayat-ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Imam Bukhari dalam rangka untuk membantah orang-orang Murji'ah. Salah satu ah, keyakinan mereka bahwasanya al-imanu la yazid wa la yanqus. Tidak naik, tidak turun, tidak bertambah, tidak berkurang. Itu menurut keyakinan orang-orang Murji'ah. Maka Imam Bukhari rahimahullah membantah keyakinan ini dengan mengatakan bahwasanya al-iman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Nah, sekarang beliau mendatangkan hadis-hadis dan mereka membantah orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah dan orang Rafidah. Maka kita bacakan hadis ini. Qala haddatsana Abu Walid. Qala haddatsana Syu'bah. Ha ha maknanya tahwil. Jadi sanad yang kedua. Sanad yang pertama qala haddatsana Abu Walid, qala haddatsana Syu'bah. Kemudian qala wa haddatsani Bishrun. Qala wa haddatsana Muhammadun an Syu'bah an Sulaimana an Ibrahim an Alqamah عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yadrim fa Allah inna syirka la dhulmun 'adzim. Telah meriwayatkan Imam Bukhari berkata, telah meriwayatkan kepada kami Abu Walid. Beliau berkata, telah meriwayatkan kepada kami Syu'batu. Kemudian sanad berikutnya sanad yang kedua, qala wa haddatsani Imam Bukhari rahimahullah taala berkata telah meriwayatkan kepada saya Bisrun. Beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Muhammad dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari al khamah dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, tatkala turun firman Allah SWT yang berbunyi, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin yaitu orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum dan mereka tidak mencampur adukkan keiman mereka bidzulmin dengan kezaliman ketika ayat itu turun maka para sahabat Nabi SAW berkata ayyuna lam yadlim siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim Fa'anzalallah inna syirka la zulmun azim. Maka Allah SWT menurunkan firmanya dalam surat Al-Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Secara zahir ayat ini ayat yang menunjukkan keumuman bahwasanya orang-orang yang berbuat zalim apapun perbuatannya, apapun jenisnya, apapun macamnya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam ayat. Selanjutnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan rasa aman dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ketika turun ayat ini, para sahabat mengatakan siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Tidak ada satu pun di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim baik berkaitan kedzaliman terhadap hak Allah SWT atau kedzaliman yang berkaitan dengan hak orang lain atau bahkan perbuatan zalim yang berkaitan dengan hak dirinya. Tidak ada satu pun di antara kami yang tidak berbuat zalim. Karena ayat ini menunjukkan keumuman Makna al Apapun bentuknya, apapun jenisnya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya ayat ini menunjukkan keumuman? Kalau dalam kaidah ilmu usul fiqh dikatakan apabila ada bentuk nakirah disiakin nafi ya, penyebutannya dalam bentuk penafian maka menunjukkan keumuman. Di sini dalam ayat ini disebutkan alladzina amanu walam yalbisu walam bicara apa? Huruf nafiyah. Imanahu min adzulm di nakirah. Maka menunjukkan apa? Adzulm ini maknanya adalah umum apapun bentuknya, apapun jenisnya kezaliman yang dilakukan oleh seorang maka dia bukan termasuk di antara orang yang mendapatkan keutamaan berupa apa? rasa aman di dunia dan di akhirat dan dia bukan termasuk di antara orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga para sahabat merasa sedih ketika turun ayat ini. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat baik? Karena mereka memahami ayat ini dengan makna umum. Ya, seperti contohnya dalam ayat yang lain. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagaimana disebutkan dalam bab yang sebelumnya telah kita bahas. Innallaha la yaghfiru. La huruf nafi. Kemudian setelah itu datang innallaha la yaghfiru ay a ah, an di sini an masdariyah. Ah, muawwal bil fi'li. Ah, ini kaidah dalam ilmu usul fikih ya. Maka fi'il ini berubah menjadi masdar. Innallaha la yaghfiru israkan bihi. Yang sebelum masdar berubah menjadi apa? Menjadi fi'il begitu ya. Ayu syuraka bihi menjadi israkan bihi. Maknanya apa? Sebagaimana kaidah di sini. Apabila huruf nafi datang setelahnya apa? nakirah maka menunjukkan keumuman sehingga Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik apapun besar kecilnya banyak sedikitnya sebagaimana yang eh, saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala apapun dosa syirik Allah SWT tidak mengampuninya Kemudian kalau ada pertanyaan bagaimana dengan dosa syirik asghar Ustaz? Menurut kaidahnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu juga tidak terampuni. Sehingga manusia itu kan tidak ada kecuali dia bertobat dari perbuatan dosa syirik tersebut ya. Oleh sebab itu ya, wah, salah satu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW dalam setiap harinya itu doa apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka fi ma a'lam. Ini banyak yang saya baca. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui. Kalau kita mengetahui, maka kita berlindung kepada Allah SWT. Kalau kita tidak ketahui, maka wa astaghfiruka bima la a'lam dan aku mohon ampun kepadamu nah, terhadap dosa syirik yang tidak aku ketahui. Ini Nabi saw. Alaihi Wasallam. Jadi kalau kemudian suatu saat Allah SWT mencabut roh kita, jiwa kita, maka kita sudah mohon ampun kepada Allah SWT. Mohon perlindungan dan mohon ampun kepada Allah SWT dari dosa syirik. Ini jangan sampai lupa kita membaca doa ini dalam sujud kita atau masalah sholat kita atau dalam waktu yang lain kita doa seperti ini. Nah, kalau kemudian sebagaimana jelas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, apapun kita tidak mungkin lepas dari syirik. Nah, kalau besar Besarnya mungkin kita bisa mengetahui jenis-jenisnya, lohirnya. Tapi masalahnya yang berkaitan dengan dosa, syirik ashar. Masya Allah. Nah, Nabi SAW seorang Nabi, dosa-dosanya diampuni, dosa yang lalu dan yang akan datang Allah SWT ampunkan semuanya. Tapi dengan begitu memperbanyak dosa, memperbanyak doa, sifat seperti ini. Apalagi kita. Hmm. Oleh sebab itu, kalau seorang meninggal dan dia masih memiliki tanggungan berupa dosa syirik asghar syirik akbarnya mungkin dia bisa terlepas tapi syirik asghar ini diantaranya ria sumah dan yang semisalnya maka sebagian jelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala timbang antara dosa syiriknya dengan kebaikannya. Ya. Kalau ternyata kebaikannya lebih banyak dan lebih berat dibandingkan dengan dosa syirik asgharnya, Allah SWT tajawaz anhu. Ya. Kalau kemudian ternyata sama antara dosa syirik asgharnya dengan kebaikannya, maka tahta masih Insya Allah wa Allah adzabahu. Nah. Ya. Kalau kemudian ternyata dosa syirik yang lebih berat, wa iyadu billah, maknanya dia harus masuk ke dalam neraka dan kemudian Allah SWT mensucikannya dengan siksanya. Siapa yang tahan dengan siksa Berapa? Ya Nah, ini pendapat saya saya bersama. tidak akan diampuni sampai selesai diselesaikan urusannya di akhirat pula. Ya. Setelah para sahabat mendapatkan iskal seperti ini, Jadi memahami bahwa makna ayat ini semuanya dari perkara keboliman besar kecilnya, banyak sedikitnya. Maka dia tidak akan mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat dan dia bukan termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah di dunia dan juga hidayah nanti di akhirat ketika melewati as Maka setelah itu datanglah Nabi SAW berkata bahwa adalah sama kama tadunun. Nah, ini bukan sebagaimana yang kalian praksakakan. Tidakkah kalian baca nasihat yang diberikan oleh Luman al-Hakim kepada anaknya? Maka Allah SWT turunkan fa'anzalallah inna syirka la zulmun. Artinya kesyirikan adalah pendoliman yang sangat maka yang dimaksud abdul di sini adalah apa? Kesyirikan. Kalau dalam kaidah ilmu usul, usul fiqh dikatakan al-am urida bihi al-khas. Ayat ini yang pertama bukan keumuman, tetapi yang dimaksud sebenarnya adalah kekhususan. Dohirnya umum sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan para sahabat orang-orang Arab paham betul Nah, dialek Arab paham dia. Oh, maksudnya seperti ini dan seterusnya. Mereka tidak belajar ilmu usul fikih dan seterusnya. Tapi mereka tahu dan paham tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Sehingga memahami ayat ini sebagaimana baharinya itu apa? Keumumannya. Kemudian serangka Allah SWT merupakan bahwa yang dimaksud dengan Kezaliman di sini adalah yang berkaitan dengan hak Allah yaitu kesyirikan. Maka kaitannya hadis ini dengan judul dari bab ini bahwasanya ketika diketahui bahwa bahwa keboliman itu bermacam-macam sebagaimana saya jelaskan tadi ada tiga macam nah, dan sebagian di antara jenis jenis keboliman ini bisa sampai membawa pelakunya kepada kekufuran kesyirikan tidak dalam satu tingkatan Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya kalau kemudian satu dengan yang lainnya berbeda, ada tingkatan-tingkatannya, maka tidak bisa disamaratakan dalam menghukumi. Kalau jatuh pada berbatas syirik, berarti dulu akbar. lima yang sangat besar, maka dihukumi sebagaimana apa yang dia lakukan. Kalau kedolimannya kurang daripada itu, maka insya Allah tahta adillah. Sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kalau dia mati dalam keadaan berbuat lin Tapi ya jangan kemudian diremehkan berbuat tolim ini ya, kok ya. Nabi SAW mengatakan bahwa Abdul Dulumad fil akhirah. Bahwa kedoliman adalah kegelapan di akhir. Maka barang siapa di antara kita nah, mengambil hak saudaranya, maka kalau tak menurut mulai dari sekarang harus minta maaf sebelum nanti di akhirat nah, tidak tidak berhaga la dina wala dina. Ya. Bagaimana kita jadi orang muflis? Capek-capek kerja di dunia beramal soleh siang malam dan seterusnya hanya karena perbuatan kezaliman. Ketika Nabi SAW diberitakan tentang seorang wanita Bayangkan bagaimana disebutkan tentang keutamaan wanita ini. Puasanya, sholat malamnya. Akan tapi apa? Walakinna adat jarataha. Akan tapi ini apa? Suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi SAW mengatakan, Wahya finnar, wanita ini tempatnya di mana? Neraka. Siangnya, sholat malamnya tidak bermanfaat bagi dirinya. Karena apa? Setiap hari dikurangi dan dikurangi oleh perbuatan zalimah terhadap tetangga. Wa iya dan Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang rawi-rawi daripada hadis ini, ya, yang pertama adalah Abu Walid Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi Al-Bahili Al-Basri beliau adalah seorang imam ini gurunya Imam Bukhari rahimahullah taala ya seorang hafid bahkan dijuluki oleh Imam Ahmad Amir Mukminin fil Hadis nah, imam fil Hadis sehingga kita tidak bicarakan lagi tentang apakah beliau seorang tika ataupun tidak kemudian yang kedua adalah Syu'bah bin Hajjaj sebagaimana yang telah kita sampaikan pada waktu yang lalu bagaimana terjemah bagaimana biografi dari Imam Syu'bah bin Hujjaj ini. Seorang imam ya. Kemudian yang ketiga Bisrun. Bisrun Ibnu Khalid Al-Askari Abu Muhammad Al-Farid. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari rawi ini. Imam Muslim juga, Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan Imam Nasai mengatakan bahwa beliau adalah seorang fiqah. Beliau meninggal tahun 253. Kemudian rawi yang keempat adalah Muhammad bin Ja'far hadali Al-Basri. Dan nama beliau ini jarang orang mau tahu. Kecuali kalau kita melihat dalam buku terjemah. Kalau dalam Sahih Bukhari banyak Imam Bukhari menyebutkan dengan nama Gundar. Nah, ya. Beliau melewatkan hadis dari Imam Sufyan Ibn Uyainah dan juga Imam Sufyan Asauri. Ya. Beliau berpuasa diriwayatkan dalam apa? Dalam sifat ibadahnya. Beliau berpuasa selama 50 tahun. Puasa Daud hari puasa, hari berbuka, hari puasa, hari buka dan seterusnya. Kalau kemudian bertanya, oh, buntar itu artinya apa? Ini menurut para ulama dari Al-Hijaz, ya, suatu saat jadi beliau datang di majelis, ya, di majelisnya Imam Ibn Terus beliau itu membuat keramaian gitu. Ya, Kemudian Imam Ibn Jurid mengatakan uskut jab undar gitu ya. Uskut jab undar ya musakib. Ya. Nakal gitu ya. Diam kamu wahai orang nakal gitu ya. Sehingga akhirnya julukan itu sampai kemudian orang memanggil dia dengan nama Gundar. Ya, kalau di Sahih Bukhari hatta sana Gundar. Banyak sekali yang Bukhari Gundar Gundar. Kita nggak paham apa Gundar. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ja'far Hadali. Ini ya. Al-Hijaz mengatakan bahwasanya orang yang nakal <laughs> suka bikin rame, onar <laughs> ya. Banyak ngomong kayak gitu disebut apa? Gundar. Sehingga julukan <laughs> julukan ini ditetapkan bagi rawi ini ya. Kemudian yang kelima adalah Sulaiman bin Mahran Abu Muhammad Al-Asadi Al-Kahili Ahlul Kufah ini ya. Ini termasuk di antara para ulama al-muhadditsin ya. ya, ahli ibadah juga termasuk di antara para ulama yang eh, masuk dalam apa kelompok golongan orang-orang zuhad ya selalu menjaga sholatnya nah, tidak pernah lepas dari safar awal dikatakan alamatul islam ini alamah artinya apa membuat sifat mukal mubalak dari kalimat alim alamah jadi seorang yang sangat alim ya Tidak pernah. Dikatakan tidak pernah apa lepas dari takbiratul ula selama 70 tahun. Kita bisa bayangkan 70 tahun tidak pernah lepas dari takbiratul ula. Makanya datang sebelum apa? Sebelum azan. Ya. Seperti contohnya Imam Sa'id bin Sayyid. Ya. Beliau tidak pernah melihat punggung orang kecuali punggungnya imam. Maknanya apa? Jadi sebutkan orang tidak pernah melihat punggung orang. Nah, yang belum lihat hanya punggungnya imam. Oh, mungkin orang memahami apa maksudnya ini. Maknanya apa? Tidak pernah lepas dari saf awal dan tidak pernah lepas dari belakangnya imam. Beliau kesibukannya Pak dari masjid ke rumah, dari masjid ke rumah, dari masjid ke rumah. Masya Allah ya. Kita bayangkan kalau kemudian ini terjadi pada zaman ini ya sulit sekali. Nah, kalau para ulama zaman dahulu itu itu rela dengan hidup yang sederhana. Mereka cukup makan tamar dengan air putih dan seterusnya sudah. Keluarga mereka juga seperti itu. Kalaupun makan lebih daripada itu, makan roti. Itu makan yang makanan istimewa ya khubz khubz itu ya, kalau dalam bahasa kita adalah roti ya itu makanan istimewa sampai Nabi SAW dalam kehidupan rumah tangga beliau pernah tidak terlihat selama tiga purnama tidak terlihat asap keluar dari rumah beliau mana tidak pernah masak selama tiga purnama terus makannya apa Ustaz? Ya, seperti itu tamar tamar dan tamar tapi mereka cukup dengan kalau begitu bagaimana Ustaz? Sekarang kita makan tanpa apa punya kekuatan. Kita butuh tenaga, butuh energi dan seterusnya. Kita katakan bahwa kekuatan perlu, tapi kekuatan yang paling utama adalah apa? Kuatul qalb. Wa ghina ghina qalb. Kecukupan adalah kecukupan hati yang ada pada hati. Sebagaimana kekuatan kekuatan ada dalam hati. Dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana mereka berjuang? Sementara apa? Apa yang mereka lakukan? Panglima perang pada saat itu hanya memberi tiga tamar, tiga butir tamar. Sementara mereka harus jalan pada waktu musim panas. Apa yang mereka lakukan? Tamar tidak dimakan, dimasukkan ke dalam mulut, dihisap sampai tidak ada rasa manisnya lagi. Dan mereka berjalan kemudian sampai di nah, medan perang kemudian berjihad dalam kondisi seperti itu. Bayangkan perang zaman sekarang sangat jauh berbeda dengan perang zaman dahulu. Wah, padang pasir, teri, Nah, kemudian yang namanya kilatan pedang itu luar biasa sekali. Antum lihat replika pedangnya Nabi SAW mungkin dengan antum lebih tinggi, lebih panjang, berat sekali pedangnya. luar biasa. Jadi kekuatannya itu bukan kekuatan dalam arti makanan makanan yang dijaga kalorinya, dijaga karbohidratnya, semuanya protein dan seterusnya baru kemudian setelah itu nggak ada seperti itu. Ya. Ini bayangkan selama 70 tahun tidak pernah lepas dari soft puasa 50 tahun umurnya berapa? Ya. Bila ada fakih Al-Kufah seorang al fiqh Ibrahim bin Yazid bin al Aswad ini yang ke enam ya. Ibrahim bin Yazid bin Qais Aswad atau biasanya dikenal dengan Ibrahim An-Nakhai. Nah, beliau adalah seorang thiqah mufti ahli zaman ini. Sebagai berkata Imam Ahmad, seorang thiqah mufti pada zaman beliau. Ya. Dan kadang-kadang kita dengar Para ulama mengatakan bahwa ulama ini ada cacat pada salah satu di antara tubuhnya. Seperti Amash ya. Amash Yang dimaksud Amash itu orang yang jadi dari si apa penglihatannya kurang ya. Jadi kalau pada waktu siang hari tidak tampak dari matanya kecuali kecil. Ya, melihat dengan kesulitan. Ini rawi kita ini yang ke enam ini Ibrahim An-Nakhai itu juga dijuluki dengan apa? Al-Awar. Salah satu sifatnya awar. Awar itu apa? Juling. Ada lagi rawi yang terkenal namanya A'raj. Apa? Pincang. Tapi para ulama dahulu tidak pernah memikirkan yang namanya bentuk tubuh, posturnya, ada seterusnya, fisiknya nggak pernah. Ya. Gitu ya. Kemudian yang ke tujuh Aqamah bin Qais bin Abdullah bin Aqamah bin Salamah. Nah, ini juga dari kabilah Nakhai. Seorang kufi. Dan beliau adalah eh, seorang yang disepakati oleh para ulama tentang apa keutamaannya. Attafaqa ala jalalatihi wa tawfiqihi. Para ulama sepakat tentang apa? Tentang keagungannya, keutamaannya, dan kesikohannya. Nah, Wakala Ibrahim An-Nakhai kana al-khamatu yushbihu Abdullah bin Mas'ud. Ya. Wakala Abu Ishaq kana al-khamatu min ar-rabbaniyina. Ya. Kalau kita membaca biografi para ulama itu luar biasa. Ini salah satu di antara yang membangkitkan semangat kita untuk beramal, untuk beribadah, untuk zuhud dan seterusnya adalah apa? ketika kita membaca para ulama kisah mereka kehidupan mereka ya oleh sebab itu ikhwan banyak-banyak membaca kisah tentang mereka ya inna fi qasasihim la ibrah bahwa kisah-kisah mereka adalah ibrah pelajaran bagi kita nasihat bagi kita nah jadi kalau kemudian kita mungkin nah, di antara kita kok apa dari sisi ekonomi kok kemudian nah, kurang pekerjaan juga berat mendapatkan sesuatu yang cukup bagi keluarganya dan seterusnya banyak baca kisah para ulama zaman dahulu kisah Nabi para sahabat masya Allah luar biasa itu akan menjadikan kita selalu memiliki rasa syukur ya dengan apa yang Allah SWT berikan orang lain dalam masalah dunia jauh dibandingkan saya ada yang kelaparan ada yang makan satu kali ada yang makan cari makanan sulit harus makan dari sisa-sisa eh, apa namanya roti yang terbuang kita masih bersyukur masih bisa makan nasi eh, satu kali dua kali tiga kali mungkin lebih ya kemudian yang kedelapan adalah Abdullah bin Mas'ud kita sudah bicarakan panjang lebar tentang sahabat ini beliau adalah seorang yang mulia beliau adalah salah satu di antara apa penulis wahyu Nabi saw ya di antara para sahabat yang dekat dan meriwayatkan banyak sekali hadis dari Nabi saw Ya. Dan Abdullah bin Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud, nah, di kalangan para sahabat ada tiga orang. Namanya dan nama bapaknya sama. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Nama Abdullah, Abdullah saja di kalangan para sahabat ada sekitar 300 300 orang lebih. Ini namanya Abdullah bin Mas'ud. Namanya dengan nama bapaknya sama. Itu ada tiga orang. Nah, salah satunya adalah sahabat kita ini, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua Abu Amr as ini juga namanya Abdullah bin Mas'ud, kemudian yang nah, ini saudaranya Abu Baidah Nah, eh, terbunuh pada waktu nah, Yaumul Jasad. Kemudian yang ketiga adalah Al-Ghafari, Muhammad bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud Al-Ghafari. Tapi berakhwah yang kita bisa ambil faedah daripada hadis yang di atas bahwasanya kadang kita mendapatkan hadis atau ayat yang merupakan makna umum. Tetapi yang dimaksudkan dari makna ayat ini atau hadis ini adalah makna khas, bukan makna umum. La ala ummihi. Jadi yang biasa disebut dengan apa? Am al-mukhassas. Am yang telah dikhususkan. Ya. Oleh sebab itu, nah ketika para sahabat membawa makna ayat tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin bidzulmin ini para sahabat membawa kepada makna umum. Maka Allah SWT menjelaskan bahwa yang dimaksud daripada Abdulum di sini adalah salah satu di antara jenis ketoliman, bukan ketoliman secara keseluruhan. Ya. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat setelah datangnya apa ayat yang menjelaskan tentang kekhususan tadi. Dan pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh ah, para sahabat di antara Ubay bin Ka'ab bin Abi Mas'ud ya. Kemudian di antara para ulama mereka berpendapat bahwa makna ayat ini sebagaimana keumumannya tidak dikhususkan. Ya. Kenapa? Karena di sana ada riwayat dari Abd bin Humaid an Ibrahim At-Taimi anna rajulan sa'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaqat hatta ja'a rajulun fa aslama fa lam yarfad qalila hatta ustushida. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tadi. Kemudian Nabi SAW terdiam. Terdiam. Karena biasanya Nabi SAW seperti itu. Ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya, Beliau pada saat itu belum mendapatkan jawaban, belum datang wahyu kepada beliau, beliau menunggu, terdiam sampai kemudian datang wahyu. Tapi di sini disebutkan ada seorang ketika bertanya, kemudian setelah itu apa? Datang orang lain masuk Islam. Tidak berapa lama dia berperang akhirnya terbunuh. Ya. Masuk Islam, eh, kemudian setelah itu apa? Berperang, kemudian terbunuh. Maka Nabi SAW mengatakan, Hada minhum. Orang ini eh, bagian daripada atau termasuk diantara yang disebutkan oleh makna maknanya tadi. Yaitu orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka dia mendapatkan rasa aman dan dia termasuk di antara orang yang mendapatkan hidayah. Maknanya apa? Sama sekali belum pernah berbuat maksiat. Sama sekali tidak pernah berbuat maksiat. Akhirnya terbunuh dalam keadaan masih sebagaimana fitrahnya. Ya. Nah, ini ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada siapa? Ini katanya dengan apa kisah Nabi Ibrahim. Ini khusus untuk Nabi Ibrahim. Nah, karena Nabi Ibrahim eh, itu lahir Nah, dalam keadaan fitrah. Tidak sebagaimana kaumnya. Kaumnya menyembah berhala. Nah, tidak sebagaimana bapaknya, tidak sebagaimana keluarganya, tidak sebagaimana kaumnya. Nabi Ibrahim lahir dalam keadaan apa? Hanif. Sampai kemudian Allah SWT tunjuk sebagai nah, seorang nabi dan seterusnya. Tapi yang sebagaimana yang dirajakan oleh para ulama sebagaimana mana pendapat yang pertama tadi, ya. Kemudian juga kaidah yang lainnya bahwasanya al-mufassal yaqdi ala mujmal. Maksudnya apa? Jadi kalau di sana ada ayat yang mujmal, kemudian datang ayat yang lain yang menjelaskan, mujmal ini umum ya. Maknanya masih umum. Nah, kemudian di sana ada datang ayat yang lain yang menunjukkan apa? Detail daripada yang umum tadi, kekhususan daripada yang umum tadi. Baik sekali kita dapatkan seperti itu. Tidak hanya antara ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Kadang hadis dikhususkan oleh ayat, atau ayat dikhususkan oleh hadis. Ya, seperti itu banyak. Seperti contohnya sering kita dengar firman Allah SWT. wa taala, mastata'tu min quwwah." Wa'idullah mastata'tu min quwwah. Nabi SAW menjelaskan yang yang dimaksud dengan kuah apa? Ala innal quwwata romyu. Ala innal quwwata romyu. Bahwa yang dimaksud kekuatan ini apa? Romyu. Melempar, menembak, memanah. Tidak dalam makna umumnya. Dijelaskan lebih khusus lagi maknanya apa? Bahwa yang disebut kekuatan adalah bukan kekuatan secara umum tapi kekuatan secara khusus yaitu apa? Memanah, menembak dan seterusnya. Seperti juga perintah Allah SWT tentang sholat, tentang zakat. Itu umum. Masih mencuma Sholat berapa rakaat kita nggak tahu. Kapan waktunya kita nggak tahu. Kalau hanya sekedar baca ayat tadi. Wa aqimus sholat wa zakat. Perintah untuk zakat. Nah, nisabnya berapa, jenisnya apa saja, kapan dikeluarkannya, tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara detail. Datang penjelasannya dalam hadis-hadis soal salah Maka, sebagai menjelaskan oleh para ulama, bahwa yang namanya mufassar itu lebih didahulukan dibanding, dibandingkan dengan ayat yang mal Ada ayat yang mujmal, ada ayat yang mufassar. Maka apa? Ayat yang mufassar tadi yang jelaskan secara tafsirnya tadi itu lebih diutamakan dan lebih dikedepankan dibandingkan yang musibah tadi. Sebagai seperti orang-orang yang contohnya orang-orang yang ingkar, ingkar sunnah ya. Ya, ingkar sunnah. Ya, kita tanya kepada mereka, bagaimana? Kalian tidak mengingkari salat. Banyak sekali ayat-ayat ayat-ayat Al-Qur'an itu membutuhkan penjelasannya kepada as Ayat-ayat Al-Quran membutuhkan penjelasan dari as-sunnah. Dari mana kalian dapatkan? Seperti contohnya sholat, nggak ada dalam Al-Quran jumlah rakaatnya berapa, kefiah sholat sunan sunannya apa arkannya apa sebabnya apa syarat-syaratnya nggak ada. Kata mereka, kami dapatkan dari apa? Dari turun temurun. Dari Nabi SAW kepada para sahabat, sahabatnya kemudian kepada tabiin, tabiin kepada tabiin, tabiin dan seterusnya. Dan kita tanyakan kepada mereka dari rentang berapa tahun ini sampai kepada Nabi SAW 14 abad ini. Ya. 14 abad. Ini bagaimana orang-orang tidak tahu berapa generasi. Apakah orangnya bisa dipercaya dalam pemberitaannya, dalam periwayatan obar mereka atau tidak kita nggak tahu. Kenapa? Karena lebih condong kepada ini daripada yang jelas-jelas Allah SWT jaga apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW berubah hati-hati Nabi. Nabi SAW telah bersabda, Ala ini utitu Al-Quran wa mitlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa saya telah diberikan Quran dan yang semisalnya bersamanya itu apa? Sunnah Nabi SAW. Nah, seperti contohnya perintah untuk sholat jenazah. Sana tidak ada kafiahnya. Bagaimana sholat jenazah? Apakah ada perintah dalam Al-Quran mengkafani? Jumlah kafannya, bagaimana caranya? Tidak ada. Tapi kalau kalian mati, kira-kira bagaimana kalian hendak dikafani? Bagaimana kalian hendak dimandikan? Bagaimana kalian hendak disolatkan? Dikuburkan? Tidak ada. Jadi kalau kemudian kalian mati, ya tidak usah dikuburkan, tidak usah dikafani, tidak usah disolatkan. Gimana? Ya dibuang aja ke sungai katanya. Ya. Ya, dibuang aja ke sungai. Ada. Karena nggak jelas. Ya. Dan banyak seperti itu kita dapatkan. Maka sebagaimana disebutkan di sini, apabila di sana ada ayat atau hadis yang mujmal, yang masih maknanya global, kemudian datang ayat atau hadis yang lain yang menjelaskan keumuman atau keglobalan daripada ayat yang sebelumnya, maka kita harus lebih mengedepankan ayat ini atau hadis ini iya, karena Al-Quran ayat satu dan yang lain tidak mungkin bertentangan, tidak mungkin kontradiksi sebenarnya ayat Al-Quran tidak mungkin kontradiksi dengan apa? Dengan hadis-hadis Nabi saw. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara kalimat ma harrama alaikumul maitata wad dama wal lahmal khinzir wa ma ukhila bihi akhirnya menghalalkan semuanya. Ketika kita sebutkan Pokoknya yang ada dalam ayat ini hanya empat saja. Innama harrama alaikum matata wa dzama injil. Hanya empat saja. Bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian terakhir wa uhil lebih lebih ghairillah. Segala sesuatu yang diagungkan kepada selain Allah SWT. Selain daripada itu halal. Dan ini apa? Kalimat innama ini bukan hasr wal qasr, pembatasan. Yang dibatasi oleh Allah SWT keharamannya ya hanya empat ini. Selain daripada itu halal. Lalu bagaimana? Kalau ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kita tanya bahasa Arab saja tidak paham. tidak menjelaskan Al-Quran maknanya, tafsirnya dengan akalnya. Kita katakan bahwa innama itu datang dengan beberapa makna. Tidak hanya satu makna, bahasa Arab itu seperti itu, ya akhi. Jangan kemudian menafsirkan dengan akal itu sendiri. Coba buka kita para ulama. Apa makna, makna daripada innama? Apakah makna hanya hasar saja? Kalau seperti itu, contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." bahwasanya innama bahwasanya yang takut kepada Allah itu hanya para ulama saja. Berarti lain selain ulama enggak takut sama Allah? Kita katakan bahwa khauf yang dimaksud dalam ayat ini adalah khauf khas. Nah, ada pun khauf yang dibilang selain para ulama, khauf yang am. Maksudnya khauf dengan ilmu dan maratab ilmu itu tidak hanya dalam satu tingkatan, Semakin ilmunya semakin tinggi, khaufnya semakin tinggi. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang memiliki sifat ulama, al-ilmu. Ya, ini seperti ini, akhirnya semuanya karena nggak bisa disembelih. Akhirnya ditanya tindil, tikus, ah, kadal, semuanya dihalalkan. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Semuanya biawak. Ini ya. Ini kenapa Pak seperti ini? Ini salah satu tanda hari kiamat ya. Ini salah satu tanda hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Inna min alamati as-sa'ah dahrul jahlu wa al ilmu." Salah satu di antara tanda hari kiamat adalah apa? Munculnya kejahilan. Dan apa? Diangkatnya ilmu. Kalau ilmu tersebar di masyarakat, tidak akan dibiarkan orang-orang ketika ini berbicara seperti itu. Nanti kita repot ya, akhi. Kalau kita di sini terkenal nih ayam, bakso daging, nanti kita mungkin di satu tempat kita carinya sulit cari apa ada apa mie tikus ya, akhi. Nggak ada mie ayam di sini. Kenapa? Oh diharapkan sama si bulan. Jadi akhirnya orang ramai-ramai cari tikus, cari kadal, cari biawak, cari apa begitu. Ya Allah. Ya, Kemudian juga faedah yang lain <clears throat> isbatul umum bahwasanya sebagaimana jelas oleh para ulama usul fikih bahwa di sana ada kalimat yang menunjukkan keumuman seperti contohnya firman Allah SWT wasadatul malaikatu kulluhum ajma'un maka sujudlah para malaikat semuanya tidak terkecuali karena di sini ada basirah al-am. Apa? Kul. Kul itu menunjukkan apa? Oh, umum. Nah, nanti datang baru illal. Iblis apa wastak barwakan akan kafirin. Kecuali iblis. Nah, ini pengkhususan. Tapi sebelumnya menunjukkan apa? Makna umum bahwa seluruh malaikat itu sujud. Begitu. Kemudian faedah yang lain ya, bahwa bahwasanya perbuatan maksiat nah, itu tidak sampai kemudian mengeluarkan pelakunya dari Islam iman. Dan ini merupakan madhab al-haq ahlu sunnah wal jamaah. Nah, maksiat itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam iman. Dan kezaliman itu bagian dari perbuatan maksiat. Ya. Tapi harus diingat bahwasanya kedoliman sebagaimana maksiat itu juga marah tingkatannya berbeda-beda kalau yang dimaksud maksiat atau kedoliman ini adalah perkara yang berkaitan dengan dosa besar maka tidak akan mengeluarkan dari Islam tapi kalau kemudian masuk pada lingkaran kesyirikan kekufuran, kemunafikan maka bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam eh. Eh, mungkin ini Sampai di sini dulu ya, sekalian ya, apa yang bisa kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita selalu mohon kepada Allah SWT nah, ah, tambahan ilmu karena dengan ilmu inilah yang bisa membawa kita lepas dari baik itu fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair ala husni ihtimamikum wa istimaikum. Jazakumullah khair subhanahu wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.